Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 145 mengenai seputar kaidah yang sering disebutkan oleh orang hizbiyin dan disalahgunakan yaitu al-masalih al-mursalah. Al-masalih mursalah yaitu suatu perkara yang bisa mendatangkan manfaat walaupun bagaimanapun keadaannya kata mereka boleh intinya sarana-sarana yang bisa mendatangkan manfaat itu mereka nggak pandang bulu mau syar'i atau nggak syar'i intinya datangkan manfaat itu kata mereka boleh kita katakan itu pendapat yang batil karena upayakan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada puncak kebaikan itu syar'i itu syaratnya karena mereka menggunakan kaidah ini untuk bolehkan apa yayasan. Yayasan itu boleh lah kenapa? Karena agar dakwah ini terpayungi katanya. Terpayungi, aman, enggak ada yang ganggu, enggak ada yang gugat katanya. Jadi yayasan ini sebagai sarananya. Sebagai perantaranya untuk apa melindungi dakwah kita katakan batil. Karena di balik yayasan tersebut tidak lain di antara yang paling menonjol dan nampak adalah untuk minta-minta. Membikin proposal Meminta tidak secara langsung tapi tinta hitam di atas kertas putih. Paham ya? Nah, bangun gedung, bangun pondok, perluasan tanah, perluasan ini itu dan itu. Paham ya? Intinya semuanya mereka arahnya apa? Al-masalih al-mursalah ini. Allah musta'an. Jadi perkara-perkara mendatangkan manfaat, yang mendatangkan manfaat atau sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada puncak, kata mereka semuanya boleh. Kita katakan dirinci terlebih dahulu. Kalau syar'i tidak berseberangan dengan syariat tafadhol. Faham ya? Seperti papan tulis. Kita gunakan untuk menerangkan, menjelaskan. Tujuannya apa? Agar orang itu faham. Itu enggak masalah. Karena ada dalilnya kan secara globalnya kisahnya Rasulullah kepada siapa kemarin? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Naam, seperti itu. Adapun kalau dengan cara kemaksiatan walaupun tujuannya bagus, tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh penjuru dunia, bagus enggak? Alhamdulillah Bagus sekali. Paham ya? Tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh dunia. Thailand, Bangladesh, Jepang, paham ya? Kamboja, Filipin, eh? itu seluruh dunia. Tapi caranya apa? Dengan mengadakan televisi. Nah ini. Paham ya? Dengan mengadakan televisi, dakwah pakai YouTube, kemudian akhirnya apa? mereka terfitnah di situ. Nah, itu terjadi caranya saran, sarananya sudah bukan apa syar'i lagi tapi kemaksiatan, menampilkan gambar makhluk bernyawa. Mahum Ustaz, sholat. Jadi sarananya harus bagaimana Isa? Sarana yang menghantarkan kepada puncak tujuan yang baik, sarananya ini harus apa? Harus sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah, tidak boleh berseberangan dengan syariat. Mahum, kita lihat contohnya, gayanya mereka. Wakar riba, seperti riba. Al-istismari fil bunuk, yaitu menyimpan hartanya di bank Istismari itu maksudnya investasi, menyimpan, mengembangkan uangnya di bank. Nah, ini hati-hati jangan bermudah-mudahan nanti kalau menjadi orang kaya dikit-dikit bank, dikit-dikit bank, dikit-dikit bank, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau benar-benar nah barakallahu fikum hafizakumullah uang antum banyak, carilah solusi yang terbaik. Apa solusinya di antaranya? Solusinya di antaranya bisa untuk belikan tanah, dibelikan tanah yang strategis, sertifikat sah resmi selesai. Simpanan itu, tanah itu insya Allah bismillah kalau tempatnya strategis, semakin datang semakin mahal harganya. Dan nggak ada riba kan di situ. Yang kedua dibelikan emas batangan. Emas batangan atau mencari yang ori yang 24 karat. Kalau persennya 99,9 persen atau 99 persen lah taruhlah. Paham ya? Nah, barangkali Mau emas antam atau emas semar silahkan. Yang penting itu untuk menjaga apa? Oh, istilahnya menjaga menyimpan harta antum. Tapi kalau disimpan di bank jangan. Anak cuma nyimpan tok Ustaz, enggak ngambil bunganya. Antum nyimpan uang di bank itu, uang antum yang disimpan situ, dipakai mereka nggak? kira-kira? Dipakai. Untuk ritual pinjam meminjam ribawiyah, antum dapat dosa di situ. Kenapa dosanya? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang riba perbuatan dosa enggak? Dosa menimbulkan permusuhan enggak? Jelas. Lah kenapa jelas? Banyak orang ribut mau kelahi gara-gara apa? Hutang di bank. Lah hutangnya 10 juta bayarnya 15 juta, bayangkan. Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan enam temponya tadi itu. Allahul musta'an. Jadi hati-hati. Hati-hati ya, kita lihat sini. Wa karibal istismari fil bunuk, seperti riba. Nah, barakallahu fikum dalam masalah apa? Menyimpan investasi harta di bank. kamanya daun sebagaimana sebagaimana mereka enam serukan. Yaqulun, mereka mengatakan innahu minal masalih al-mursalah katanya. Allah musta'an. Nyimpan uang di bank itu termasuk apa? Termasuk perkara yang mendatangkan maslahat. Perkara yang mendatangkan apa? Kebaikan, mendatangkan manfaat. Apa alasannya? nahu yan'ish iktisadul bilad. Karena dengan orang nyimpan uang di bank itu akan apa? Akan hidup ekonomi di negeri. Iktisad ekonomi. Jadi keuangan ekonominya itu kan hidup katanya. Lah kenapa hidup? Karena antum menyimpan uang di bank. Kita katakan keliru. Riba itu tinggalkan secara total. Jangan cuma sedikit demi sedikit. Total kita tinggalkan selesai, aman. Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim apa? Ayatnya yang sering antum dengarkan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya itu suruh tinggalkan. Jadi hati-hati ya, jangan bermudah-mudahan iman uang di bank. Para ulama menjelaskan, kalau darurat silahkan. Tapi daruratnya ini dilihat dulu. Lah uang cuma 250 cuma di bank. Ini darurat Ustaz, uangnya berapa? 250 ribu. Sedikit taruh kantong itu enggak nampak. Ya enggak? Jadi hati-hati ya, jangan bermudah-mudahan menyimpan uang di bank. Lah kalau punya ATM, rekening atau yang semisalnya, kalau terpaksa harus menggunakan itu hanya untuk apa? Ngirim, ngambil. fakot, Mengirim uang, mengambil uang. Nyimpan jangan, hati-hati. Paham ya? Karena kita nyimpan itu berarti ikut andil melestarikan budaya ribawiyah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa yaksur man dakhalaha dan akan semakin banyak orang yang masukkan apa? memasukkan harta di bank dari itu. Wa nastafid minhu fi islahit turuq dan bisa kita gunakan apa? Harta yang disimpan di bank tadi itu bunganya bisa kita gunakan untuk memperbaiki jalan-jalan katanya. wafi fi ta'bi takbi atul jais dan juga untuk penyemangat eh, untuk apa? Penyemangat persenjataan tentara. wafi fi teknologi dan juga untuk menguatkan teknologi katanya. Teknologi alat-alat mesin yang canggih diperkuat karena apa? Adanya orang nyimpan di bank Paham belum maksudnya? Nah, wa ma'asbah dzalik dan yang semisal itu mimma yaqulun dari apa yang mereka ucapkan. Fahwa idan jika demikian kata mereka minal masalih al mursalah. Ini termasuk sarana, termasuk perkara yang bisa mendatangkan apa? manfaat kata mereka. Keliru ini ya. Jangan sampai antum tertipu ya. Sekaya apapun antum nanti, pak ya? Upayakan jangan nyimpan uang di bank. Dan jangan minjam uang di bank. Paham ya? Kecuali benar-benar darurat barulah kita menempuh cara yang diperbolehkan karena darurat. Ya enggak? Ad-darurah tubihu al-mahdzurah. Perkara darurat itu memperbolehkan perkara yang semula diharamkan. Mahum insyaallah. Tapi kalau cuma 1 juta, 2 juta, hatta 1 M pun masih bisa diakali atau tidak, Bang? Bisa. Kalau mau nyimpan uang di bank irsyad enggak masalah. Oh iya, bank syariah jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bank syariah itu syariahnya yang mana coba? Paham ya? Jangan bermudah-mudahan bank-bank bank-bank bangkrut khawatirnya nanti. Karena apa? karena nyimpan uang di bank itu berarti ikut andil melestarikan budaya ribawiyah di dalamnya. Allahul musta'an. Fa kita katakan kepada mereka, man qala Siapa yang mengatakan menyimpan uang di bank itu bisa menaikkan menghidupkan ekonomi negeri? Itu termasuk maslahat yang diperbolehkan. Nah, kata siapa? Inna kulla syai'in nahasyari'u anhu 'ala sabil ittilaf fa laysa fihi maslah. Ini kaidah nih Sesungguhnya segala sesuatu yang syariat melarang darinya dalam bentuk larangan yang mutlak, maka tidak ada sedikit pun maslahat di dalamnya. Paham belum? Syariat kalau sudah melarang secara mutlak, itu berarti di dalamnya enggak ada kebaikan sama sekali. Coba bayangkan, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Riba. Ya sudah haram jelas sudah. Paham ya? Nah, si tinggalkan semua sisa-sisanya. Ancamannya kan ngeri, ancamannya. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, dikumandangkan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Riba itu hati-hati barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan. Wa in quddira anna fihi maslahah fahiya maghmuratun fi janibil mafasid. Allahumma sallam. Kalaulah ditakdirkan, kalaulah ditakdirkan taruhlah di dalam riba itu ada maslahah ada manfaatnya itu sudah terlumuri eh, sudah berlumuran terlumuri kerusakan-kerusakan yang ada. Paham belum? Memang terkadang kalau anda perhatikan ada orang nyimpan uang di bank dapat bunganya bunganya diambil untuk bikin apa? Eh, untuk bikin apa kepentingan umum lah jalan raya atau WC umum atau semisalnya kelihatannya ada manfaatnya tapi sudah tersampuri gitu loh. tersampuri perbuatan apa tadi? Ritual ribawinya di dalam bank tadi itu. Faham ya insyaallah ya? Kita lihat ayatnya. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata, "Yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang minuman keras dan perjudian. Coba bayangkan, minuman keras, perjudian itu dohirnya memang kalau orang-orang yang sudah terbiasa itu menurut mereka ada manfaatnya. Minum khamr biasa semangat kerjanya, nggak terasa kalau capek. Paham ya? Hutang pun lupa kalau minum khamr. Nah, manfaatnya ada kan menurut mereka ya. Berjudi kalau menang bagaimana? Kipas-kipas kan? Kipas-kipas, kipas-kipas uang maksudnya ya kalau memang seperti itu manfaatnya ada menurut mereka, tapi ingat kita lihat berikutnya, kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul nas. Katakanlah di dalam perjudian dan minuman keras ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Menang judi dapat uang banyak bisa dimanfaatkan enggak? Itu dohirnya seperti itu. Kemudian minum minuman keras. Setelah itu semangat dia kerjanya. Mengerjakan apa semangat dia. Nah, ada manfaatnya yang setelah dohirnya tadi itu ya. Nah, tapi ingat, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kita kalau sebagai orang yang berpikir, nah lebih meninggalkan meninggalkan lebih baik daripada kita mengambil karena dosanya lebih besar itu loh. Nah, ya hati-hati. Ini dulu sebelum apa? Sebelum turunnya ayat pengharaman secara mutlak. Naam. Karena khamr dulunya diperbolehkan itu dengan tiga tahapan yang sudah kita lewati kan. Akhirnya turunlah ayat yang terakhir yang mengenai haramnya secara mutlak itu Ya ayuhan nabiyyu Ya Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal Azlamu رجس min amal syaitan apa fastanibuhu la'allakum tuflihun itu pengharaman total sudah sampai-sampai para sahabat di Madinah saat itu apa bejana-bejana yang berisikan khamr tuang ditumpah semuanya sampai di jalan-jalan Madinah itu menunjukkan bahwasanya apa Bahwasanya yang seperti itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai gara-gara ingin mengambil manfaatnya terjerumus dalam perkara yang haram. Yayasan ini kan ada manfaatnya Ustaz. Apa manfaatnya? Nanti kalau dapat dana bisa digunakan bangun pondok pesantren Ahlus Sunnah katanya. Tapi sarana antum menempuh dapat dana itu dari mana? Minta-minta atau tidak? Iya, minta-mintanya ini yang jadi permasalahan. Kalau ada muslimin ngasih tanpa kita minta-minta, tanpa berharap, ngasih cuma-cuma tanpa syarat yang batilah, tafadhal silakan. Ya enggak? Enggak pernah nolak kan ahlu sunnah kalau dikasih? Enggak pernah nolak. Antum dikasih bang, contohnya bang, dikasih amplop isinya satu satu m bang, tanpa syarat, tafadhal. Nerima atau nolak? Nerimalah. Karena menerima pemberian itu enggak ada salahnya. Ya enggak? Nah, kisahnya dalilnya banyak sekali. Kisah siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikasih harta oleh Rasulullah. Umar sempat menolak, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atihi, berikanlah harta tersebut ilaman huwa afqar ilayhi minni." Berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal, wahai Umar, apabila datang harta kepadamu seperti ini, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, ambillah, jadikan harta milikmu atau kamu sedekahkan. Jadi enggak masalah antum antum dikasih orang terima itu enggak masalah, tapi jangan min, jangan minta-minta seperti itu. Ini sekedar selingan, jangan sampai kita termakan subhat yang mereka sering mengandalkan kaidah ini al-masalih al-mursalah al-masalih al-mursalah masalih mursalah itu yang paling nampak dan jelas dan ada dalilnya papan tulis ini sudah diantaranya antaranya paham ya papan tulis ini kan termasuk masalah untuk menjelaskan umat biar orang faham terkadang butuh papan tulis kita jelaskan dalilnya mana tadi dalilnya kisahnya siapa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menggariskan dengan suatu garis khattalan Rasulullah khattan tujuannya apa tujuan Rasulullah menggariskan itu agar jelas nampak itu loh. Paham ya? Sehingga papan tulis terkadang kita gunakan untuk menjelaskan orang yang di hadapan kita biar paham. Itu nggak masalah. Tapi kalau masalah al-mursalah seperti yang mereka terapkan seperti televisi, eh, video masuk bernyawa atau video gambar masuk bernyawa, kemudian juga nam yayasan atau proposal itu tidak tepat karena dalamnya ada unsur kemaksiatan di situ. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Al-muhim yang penting kata beliau, an na'lam annal masalih al-mursalah laysat dalilan mustaqillan. Penting ini. Kata beliau yang paling terpenting, kita tahu bahwasanya al-masalih al-mursalah, perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat, sarana-sarana yang bisa mendatangkan manfaat. Nah, itu bukan dalil secara tersendiri. Ingat-ingat. Bukan dalil secara tersendiri, tapi harus dukung oleh apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah dia mendatangkan manfaat tapi berseberangan atau tidak dengan dalil gitu loh. Faham belum? Seperti tadi itu kan, tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh dunia, manfaat atau bukan? Manfaat. Kemudian puncak terbaik atau enggak? Puncak terbaik, tapi sarananya dilihat dulu. Sarannya dengan televisi kan haram gitu loh. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Karena orang ketika mau belajar, yang dia ambil tuh ilmunya atau gambar gurunya? Ilmunya jadi nggak perlu nampak gambar gurunya nggak masalah gitu loh. Coba kitab Syekhul Islam kitab Imam Nawawi, kitab Al-Hafidz Ibnu sekolah ini dibaca atau tidak? dibaca. Perlu nggak lihat wajahnya? Perlu nggak? Nggak perlu, cukup kita baca kalam mereka, ucapan mereka yang tertulis di buku tersebut atau kitab tersebut cukup. Karena yang kita ambil itu ilmunya, bukan gambarnya. Allahul musta'an. Berikutnya. Kata beliau sini, "Li'anna hadhihi al-masalih al-muddaah in syahidalha syari' bis-sihhah fahiya maqbulah." Benar kan? Dikarenakan Na'am barakallahu fikum. Maslahat-maslahat ini, maslahat-maslahat bisa mendatangkan manfaat ini atau bisa mendatangkan bisa menghantarkan puncak yang baik tersebut jika telah disaksikan oleh syariat maka diterima. Paham belum? Seperti contohnya papan tulis tadi itu. Telah disaksikan oleh syariat yang mirip semakna dengan itu yaitu kisah Rasulullah kepada Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa dalilul syar'i huwa al-kitab sunnah. Dalil syar'i itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena mereka memasukkan yang kelima kan, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, al-masalih al-mursalah kata mereka. Kita katakan al-masalih al-mursalah bukan dalil tersendiri. Harus diikat lagi dengan apa tadi? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum insyaallah bisa? Ayo na'am. Berikutnya. Wa illam yashhad laha bidzalik fahiya marfudah. Kalau masalih tersebut, sarana-sarana yang kata mereka bisa mendatangkan manfaat tersebut, itu kalau tidak disaksikan oleh syariat maksudnya syariat itu tidak membenarkannya, maka marfudah ditolak. Walaysat minal masalah bukan termasuk perkara yang bermanfaat. Karena semua perkara yang telah haramkan itu tidak mendatangkan manfaat walaupun dohirnya mendatangkan manfaat. Faham belum? Nah, karena apa? Yang kita lihat kan yang kita carikan manfaatnya di akhiratnya loh kelak ya. Di akhiratnya bagaimana? Kalau dunia mungkin dohirnya manfaatnya Masya Allah ya enggak? Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Nah, seperti itu. Kita lihat Qauluhu wal aksu fil madhalimi. Ini masih dalam kaidah apa sih kemarin? Kaidah apa itu Hasan? Dua kaidah sebutkan Sa'di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah apa itu? Naam. Jadi kita, kita sudah selesaikan kaidah yang pertama. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau maslahah-maslahah perkara-perkara yang mendatangkan manfaat berupa ibadah atau semisalnya kok bertumpuk-tumpuk, enggak mungkin dijamak, enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin disatukan, enggak mungkin digabungkan, maka pilihlah yang paling tinggi maslahatnya. Ya kan? Nah, sekarang pembahasan sekarang ini yang apa? Yang berikutnya. Wadidduhu tazahumul mafasidi yurtaqabul adna minal mafasidi. Lawannya, ngabarakallahu fikum ketika bertumpuknya suatu kerusakan mafsadah, eh, dan antum nggak bisa dua, dua dari dua-duanya, maka pilihlah mafsadah yang paling ringannya. Contohnya apa kemarin? Antum dipaksa, paksa. Bang Irsyad, antum saat ini juga harus nabraknya. Kalau nggak nabrak tak bunuh. Pilihannya apa? Nabrak kucing sama nabrak bayi. Bayi nggak sama bayi orang ini, sembarangan ini kucing. Antum nabrak kucing secara dohirnya termasuk mafsadah atau tidak? mafsadah juga. Nabrak bayi anak orang mafsadah enggak? Mafsadah. Tapi kan kita lihat mafsadahnya lebih besar mana gitu loh. Di situ antum paksa enggak bisa mengelak dari dua-duanya. Pilihlah yang paling ringan nabrak anak kucing atau nabrak kucing tadi itu. Paham ya? Kan hewan bukan manusia walaupun itu mafsadah. Tapi kalau antum milih malah nabrak bayi orang, bayi manusia tadi kan mafsadahnya besar gitu loh. Itu diantaranya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tadi yang sebutkan contohnya lebih jelas. Kita lihat sini. Qalu wal aqsu fil madzalim, al madzalim yakni al muharramat, perkara-perkara yang haramkan. Fa inna kullu muharram dzulmun. Karena sungguhnya setiap perkara yang haramkan itu kedzaliman di dalamnya. Paham ya? Setiap perkara yang diharamkan itu dalamnya mengandung unsur kedzaliman. Fa yuqaddam fiha al adna 'ala al a'la 'inda darurah ilaiha. Masyaallah. Naam. Maka didahulukan yang lebih rendahnya daripada yang lebih tinggi Eh, apa maksudnya? Yang lebih rendah mafsadahnya daripada yang lebih tinggi ketika darurat. Ini penting ya darurat ini ya. Berarti menunjukkan kalau bisa mengelak, mengelak atau tetap melaksanakan mengelak. Kan berarti lawannya kan kalau antum bisa mengelak, antum milih mana? Nabrak kucing atau nabrak anak manusia? <laughs> kalau antum bisa mengelak dari tawaran tadi itu, nabrak iman nabrak anak kucing, iman nabrak anak manusia. Antum bisa mengelak milih mana? Mengelak. Enggak nabrak dua-duanya itu. Tapi kan enggak bisa mengelak, milah yang paling rendah mafsadahnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Li'anna istibahatul madzalim lid-darurah faqat. Karena diperbolehkannya. Na'am barakallahu fikum ada unsur kedzaliman diperbolehkan itu kalau darurat saja. Wad-darurah innama tataqaddar biqadriha. Biqadriha na'am barakallahu biqadriha. Fama zada fa huwa irtikabum irtikabu madlamatin li ghairi hajatin wa hadha haram. Masyaallah. Sedangkan darurat itu nanti diperkirakan sebenarnya kadarnya. Ya enggak? Apa pantunnya? Dalam qawaidul fikhiyah, darurat itu boleh dilakukan sesuai sesuai dengan kadarnya. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtadahu ad-darurah. Paham ya? Wa kullu mahdzurin ma'dzurah perkara yang haram bersamaan darurat itu biqadri ma tahtaduh darurah, sesuai dengan kadar daruratnya. Antum daruratnya harus makan bangkai. Setelah makan bangkai satu suapan kalau sudah langsung bisa tegak tulang punggungnya enggak boleh nambah lagi gitu loh. Nambah laginya haram. Karena daruratnya sudah selesai. Paham maksudnya ya? Kecuali datang darurat lagi baru boleh makan lagi. Paham ya? Itu di antara contohnya. Naam. Jadi sesuai dengan kadar daruratnya. Kata beliau, zada ada selebihnya fahuwa irtikab madlamatin madlamatin madlamatin li khairi hajatin fa haram berarti dia telah melakukan perbuatan kedzaliman iya tanpa ada kebutuhan maka itu haram jadi selebihnya jangan gitu loh kalau antum satu suap kok sudah bisa tegak tulang punggungnya boleh enggak nambah lagi alhamdulillah wah nambah lagi satu piring misalkan boleh enggak enggak boleh paham ya cukup satu lagi cukup tadi ya satu suapan tadi itu nah berikutnya sama talan sebagai contoh idza tama 'indana maitah maitatu ba'irin wa maitatu himarin. Sekarang terkumpul di depan antum di sisi kita bangkai unta sama bangkai himar. Apa itu himar? Keledai. Di depan antum afan, di depan kita lah taruhlah gitu ya, ada dua bangkai. Bangkai unta sama bangkai apa? Himar, keledai. Wal insan muttar. Orang ini terpaksa sekarang liakli al-maitah, terpaksa harus makan bangkai. Nah, milih mana sekarang? Bangkai onta atau bangkai keledai kira-kira? Milih mana Abdullah? Onta. Karena keledai hukum asalnya haram, kecuali keledai yang liar. Ya kan? Himar ahli kan haram. Yang halal kan himar wahsy kan itu. Eh, berarti kita milih yang hukum asalnya halal dari itu. Paham ya? Yaitu apa? Unta. Caranya gitu. Lah sekarang kalau dua-duanya haram gimana? Eh, depan antum nama syafa'al antum masuk ke hutan itu kesasar. Di hutan nggak ada supermarket kan? Kesasar, wah nggak ada makanan, nemunya bangkai. Bangkainya itu sudah bukan onta wala keledai. Bangkai apa? Bangkai anjing mah bangkai babi. Dua-duanya haram. Kalau di situ nggak ada pilihan pilihan yang lain, antum milih pun silahkan. Karena sama-sama haramnya kan. Tapi diperbolehkan karena darurat. Paham ya? Nah, karena darurat. Jadi perkara yang semula haram itu kan berbahaya ya. Tapi kalau darurat, kalau terhalal kan menjadi nggak bahaya lagi di situ. Karena apa? Menegakkan tulang punggung lagi. Paham ya? Tujuannya menegakkan tulang punggung. Di situ antum enggak perlu milih. Babi juga haram, ya enggak? Anjing juga haram. Itu milih yang mana coba? Enggak ada pilihan lagi di situ. Antum milih yang mana silakan, tafadhol. Posisinya darurat itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Li'annahu fil asl halal. Nah, fa innahu yuqaddam al-ba'ir maka eh, nah, fa innahu yuqaddam al-ba'ir maka hendaknya orang tersebut mendahulukan apa? Yang ontanya. Dan kayak unta tadi. Li'annahu fil asl halal karena unta pada asalnya halal. watahrim atau watahrim tahrim on 'alaih piwas fil maut. Sedangkan pengharaman itu muncul padanya apa? Karena disifati dengan bangkai tadi itu. Paham ya? Jadi asalnya kan halal unta. Amal himar ini penting. Adapun keledai fa asluhu haram, maka hukum asalnya haram. Itu keledai yang mana yang haram itu? Keledai yang piaraan, himar ahli. Paham ya? Yang halal itu himar wahsyian itu. Wasdada khubsan bil maut dan bertambah lagi gitu loh. Himar aja ketika bukan bangkai aja itu kalau sembelih pun dengan cara yang syar'i pun kalau himar ahli haram apalagi terlebih-lebih lagi bertambah lagi dia tuh bangkai itu loh. Paham ya? Tambah parah lagi itu masalahnya. Wa ala hadza fa nuqaddim aklal ba'ir. Berdasarkan penjelasan ini kita mendahulukan memakan apa? Unta tadi itu. Mahum insyaallah? Naam. Kemarin sebutkan juga yang sudah kita lewati dulu. Kalau di situ nggak ada pilihan lagi kecuali harus eh, nggak ada pilihan, maksudnya bagaimana? Adanya bukan bangkai, cuman rambut lah saya, apa ya? istilahnya apa ya? Bulu, paham ya? Ada bulu-bulu situ, ada bulu harimau sama bulu singa gitu, paham ya? Nah, itu posisi darurat sekali, atau lapar sekali mau makan. Bagaimana seperti itu kemarin? Keadaan seperti itu bagaimana? Makan bulu singa atau bulu harimau atau tetap mentari lagi? Antum ingat nggak kemarin? Antum? Kalau sesuatu yang dianggap tidak bisa memulihkan tenaganya atau tidak bisa menegakkan tulang punggungnya kalau antum makan, paham ya? Itu justru tinggalkan nyari yang lain. Kan dikatakan kemarin kan Bulu mana ada bulu bisa kenyangkan misalkan. Ya, untuk makan mungkin malah gatel kan itu tenggorokannya. Paham ya? Maksudnya bagaimana tinggalkan nyari yang lain lagi. Paham ya? Mungkin bisa daun atau yang semisalnya, terkadang seperti itu. Kita lihat sini. Rajulun ittarnam, ittara ila akli ta'amin. Ada seorang dia terpaksa ittara ila akli ta'amin, terpaksa untuk makan ta'amin li syakhsin. Makan makanan orang lain gitu loh Si A punya makanan, si B ini terpaksa. Terpaksa nggak punya makanan, terpaksa dia makan makanan orang lain. Memakan makanan orang lain. Qimatuhu asyarah. Harga makanannya itu 10. Amu, ta'amu Amun, ta'amun au Auto Amin. ta'amin qimatuhu Isrun, Atau makanan yang harganya 20, ya mungkin 20 real atau 20 apa gitu ya. Wakilahuma tanda tandafi' bihi darurah. Dua-dua makanan tersebut kalau dimakan hilang daruratnya. Tapi kan makan makanan orang lain itu loh. Makan makanan punya orang lain itu bagaimana hukumnya? Dalam keadaan yang mau makan darurat. lihat fa Na barakallahu fikum fa yuqaddim ma qimatu asroh Maka hendaknya dia mendahulukan makanan yang harganya 10 tadi itu. Yang ringan dulu kan. Nah, ini 20 yang 10 milih yang mana? Dua-duanya bisa menghilangkan. Taruhlah gini. Nah, barakallahu fiikum, siap punya makanan. Eh, makanan isinya di kreseknya donat, satunya lagi burger lah taruhlah. Donatnya harganya 10.000, burgernya 20.000. Nah, si B terpaksa ini. Si B datang terpaksa enggak ada makanan lagi, nyari di mana mendapat dapatnya dua ini milih mana kira-kira. Burger juga bisa apa? Menegakkan tulang punggung misalkan. Donatnya juga sama. Milih yang mana kira-kira handalah? Eh? Milih burger atau donat? Donatnya kenapa? Harganya lebih lebih apa? Lebih murah. Paham ya? Karena 10.000, kalau burger 20.000. Ini contohnya itu aja contohnya. Kita lihat lagi. Li'annahu akhaf walau annahu akala ma nam walau annahu akala ma qimatu 20 lazima min dzalika irtikab mafsadah la hajah laha wa hiya al-ashrah az-zaidah. Masyaallah penjelasannya bagus sekali ini. Kenapa kok dia harus mendahulukan harga yang 10 tadi? Yang 10 real tadi? Dikarenakan lebih ringan gitu loh. Lebih ringan dan bisa apa? Menegakkan tulang punggungnya. Dan bisa tegak kembali gitu ya. Nah, kalau seandainya dia makan nekat makan yang harganya 20, mengharuskan dia itu apa? Melakukan perbuatan kerusakan tanpa ada kebutuhan. Kenapa? Wahya al-ashrah zaidah yaitu sepuluh ribu atau sepuluh tambahan tadi itu. Karena kan yang 10 aja bisa mendekatkan tulang punggungnya. Kenapa milih yang 20 gitu loh? Apa maksudnya ya seperti itu. 6. Nah, donatnya aja bisa menghilangkan apa tadi? Rasa laparnya. Kenapa milih burgernya gitu loh? Paham ya? Nah, seperti itu contohnya. Wa yumkin an numatsil li hadhihi bima dzakara an Syekhul Islam bima dzukira an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini bagus sekali kisahnya Syekhul Islam ketika lewati pasukan Tatar. Kita lihat contohnya. Dan mungkin juga kita memberikan contoh untuk kaidah ini sebagaimana disebutkan oleh nah sebagaimana disebutkan tentang apa kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala annahu marra biqaumin minat tatar. Suatu ketika beliau lewat, melewati kaum Tatar. Kau sendiri bengis jahat ya kaum Tatar itu ya. Kanu al khamra. Saat itu mereka kaum Tatar ini mereka ini minum khamr, pesta khamr lah taruhlah ya, gitu. Walam yanhahum. Syekhul Islam enggak melarangnya lewat dia aja nggak melarangnya. Kenapa? Bukan karena beliau itu nggak mau ingkar mungkar bukan. Beliau akan menempuh cara yang bagus kita lihat. Nah, walam yanhahum an surbil khamr. Beliau Syekhul Islam tidak melarang mereka untuk minum khamr, dibiarkan itu maksudnya. Wa kana ma'ahu sahibnah. Saat itu Syekhul Islam enggak sendirian, ada teman yang menyertai beliau. Tanya temannya ini. Sahabatnya nanya, "Ai, nah Ail Islam, Ail Syekhul Islam Nutaimiyah, Taimiyah, maksudnya dia berkata kepada Syekhul Islam Nutaimiyah, lima ada lam tanhahum? Kenapa kamu enggak melarang mereka?" Qala li'annahum law taraku surbal khamr la dhahabu yahtakuna a'rad a'rad al-muslimin wa yaghsabuna amwalahum bihadha dhulmun muta'addin masyaallah. Ini fikihnya beliau ini masyaallah nih ya. Jadi ini nanti masuk dalam kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih meninggalkan kerusakan eh, itu lebih didahulukan daripada apa? Daripada meraih suatu kebaikan. Paham ya? Satu, kedua, nah barakallahu fikum, terkadang suatu kerusakan kita biarkan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lebih besar lagi. Paham belum? Suatu kerusakan kita sengaja biarkan karena dikhawatirkan kalau kita ingkari menimbulkan kerusakan lebih besar lagi. Nah ini kita lihat, apa kata Syekhul Islam? Kenapa engkau enggak melarang mereka? Syekh Islam mengatakan dikarenakan kalau seandainya mereka kita larang dan meninggalkan minum khamar, mereka akan pergi merusak menghancurkan kehormatan kaum muslimin. Merampok, begal, memperkosa misalkan, paham ya? Dan akan mengambil harta mereka dan ini apa kedzaliman yang muta'addin. Apa kedzaliman muta'addin maksudnya? Kedzaliman yang malah justru imbasnya ke ke orang banyak itu loh. Tapi kalau dibiarkan minum khamar kan masih itu aja. Di kompleks itu aja misalkan ya. Minum khamar prestasi itu dibiarkan ya udah di situ aja. Tapi kalau di Kertas haram ini haram haram. Akhirnya muarah mereka, muarah ngamuk. Akhirnya kaum muslimin dibantai, hartanya diambil, ya enggak? Di parah itu loh. Jadi terkadang menggunakan kaedah tadi penting sekali. Ingkar mungkar itu ada tiga tahapan. Pertama dengan tangan kalau mampu, kalau enggak mampu dengan apa? Yang kedua, lisan, kalau enggak mampu dengan apa yang ketiga? Dengan hati. Jadi ingkar mungkar itu jangan sembarangan. Ini bagus sekali contohnya ini. Nah, Syekhul Islam Masya Allah dia mengatakan, karena kalau seandainya mereka meninggalkan khomer, meninggalkan minum khomer, mereka akan pergi menghancurkan kehormatan kaum muslimin dan akan mengambil paksa harta-harta mereka. Ini kedoliman muta'addin, kedoliman yang bisa dikatakan apa sifatnya akan menyeluruh nanti. mengenai yang lainnya imbasnya. Wahwa a'adham a'dham dulmi al-qasir al-hasil bisur bil khamr. Yang mana kedoliman yang menyeluruh ini, nah barakallahu fikum a'zam lebih besar, lebih parah dibanding kedoliman yang terbatas yang dihasilkan apa? Karena minum khamr tadi itu. Mahusalahnya, Ini sekedar kisah contoh nah sebutkan dalam ilmu Waqi'in. Nah barakallahu fikum karya al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Faham ya kisahnya bagus sekali itu. Ini nanti menempuh kaidah yang mana ini? Naam, irtikab akhaf darorain. Naam ya, itu juga bisa atau nah barakallahu fikum. Naam meninggalkan suatu kerusakan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lebih besar. Ya sama juga. Nah, kisahnya ini seperti kisahnya apa kemarin? Seorang apa? Badui yang kencing dalam masjid. Rasulullah sengaja meninggalkan, enggak melarang jangan kencing di situ. Mungkin ada kalau saat itu digertak, jangan kencing. Haram, ini masjid misalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Ngapain Badui tadi? Kira-kira ngapain? Eh? Posisi kencing digertak dia. Jangan kencing di situ haram, ini masjid. Harus dihormati. Apa kira-kira apa? Kaget, setelah kaget ngapain? Biasanya lari kabur, nah, kocar-kacir nanti air kencingnya kemana-mana. Paham ya? Saat itu memang masjidnya kan bukan di lantai ya, nggak maksudnya lantainya itu nggak ada keramik kayak gini lah, tanah gitu taruhlah gitu ya. Jadi kalau seandainya dia digetak kaget itu lari nanti. Orang Badui itu sendiri lari kemudian air kencingnya kemana-mana. Kerusakan lebih besar itu loh. Rasulullah biarkan dulu, biarkan dulu sampai selesai. Setelah selesai Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambilkan apa? Nah, barakallahu fikum air mensiramkan. Tujuannya apa tujuannya? Biar masadahnya itu terbatas di tempat itu aja gitu Nah, itu tujuannya. Kita lihat sini satu lagi, dikit lagi. Kata beliau, "Wa hadza la syakka annahu min fiqhi Syekhul Islam." Ini enggak diragukan lagi termasuk fikihnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Haitsu qaddama akhaffal mafsadatain ala ulyahuma masyaallah. Yaitu dari sisi apa? Beliau mendahulukan Eh, salah satu dua kerusakan yang paling ringannya, dia mengambil yang paling ringannya, mendahulukan yang paling ringan dari dua kerusakan tersebut di atas apa? kerusakan lebih besar. Jadi terkadang kita menempuh cara tersebut. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kita inginnya mendatangkan manfaat kebaikan tapi terkadang apa? kita tinggalkan kerusakan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, didahulukan karena kalau seandainya kita saat itu ingkar mungkar, mungkin kerusakan besar yang akan ter, yang akan terjadi. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.